tanggal 5 bulan bulan April Masya Allah tahun 2014 itu tanggalnya siapa itu takwimnya siapa itu takwimnya Kristiani Masehi itu artinya Kristus Masehi itu karena memang tahun Masehi terhitung dari lahirnya menurut mereka Nabi Isa alaihi salam yang dianggap oleh mereka sebagai anak Tuhan. Ngomong anak ada anak yang nangis. Ya maaf ustadznya tidak hendak membangunkan gitu kan. Iya. Kita tanggal tanggal 5. Tinggal 5 bulan 4 2014 itu penanggalannya orang Kristiani jemaah semua agama itu memiliki takwim sendiri-sendiri Semua dan itu hak mereka orang Kristiani menggunakan Masehi 2014 orang Yahudi punya takwim sendiri orang Cina punya takwim sendiri tahun berapa sekarang menurut Cina Kan ada acara-acara tahun baru Cina atau apa. Mereka semua punya takwim sendiri. Tapi perlu diingat, umat Islam pun punya takwim sendiri. Umat Islam, saya berbicara tentang umat Islam, muslimin dan muslimat. Dia punya takwim sendiri. Dan takwim itu diletakkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Masalah tahunnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Umar kirim surat, bulannya aja Tapi Abu Musa nggak tahu ini tahunnya tahun berapa kata dia. Bulannya bulan Syawal, bulan apa, tapi tahunnya tahun berapa. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mau ikut takwim orang lain. Dia kumpulkan para sahabat Nabi untuk bermusyawarah takwin apa yang hendak dipakai. Sebagian mengatakan bagaimana dengan diutusnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Masya Allah tuh, Sallallahu alaihi wasallam Sudah mulai keluar tuh cintanya sama Rasulullah SAW Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad Akhirnya terjadi kesepakatan Terjadi ittifak antara sahabat untuk memulai takwim Islam dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau mau pakai takwim, ya pakai takwimnya orang Islam. Karena kita kaum muslimin, kita harus bangga dengan keislaman kita. Oke, sekarang dunia dikuasai, dicengkerami oleh orang-orang non muslim umpamanya. Mereka takwimnya pakai Masehi. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berkuasa itu Romawi dan Persia. Tapi Umar tidak mau ikut dengan takwim mereka. Muncullah takwim Hijri. Bulan Hijriah itu bermula dengan bulan Januari. Iya. Sama Muharram lah. Allah subhanahu wa ta'ala masalah bulannya ini Allah berfirman entah satu Yusuf surat apa inna iddata syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawa wal ard minha arba'atun hurum sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah jalla jalaluh tercatat tertulis di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi jumlah bulannya itu 12 bulan. Empat diantaranya bulan haram. Nah, saya mau tanya. Ya antumlah yang paling dekat sama anda. Coba sebutkan bulan-bulan Islam Islamnya. Muharram, Safar, satu aja yang eh, lain. Jangan yang lainnya nggak usah ikut-ikut. Satu aja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir Jumadal Ula Jumadal Thani Awil Akhirah Tenang, tenang, tenang Rajab Syaban Ramadhan, Syawal Zulqa'dah Zulhijjah Alhamdulillah Semuanya tahu kan? Masya Allah senyum-senyum gitu kan Minha arba'atul hurum Di antara yang 12 ini ada 4 bulan haram Silahkan hadiahnya tenanglah ada ada hadiahnya oh iya ini belum dikasih hadiah fadal fadal barakallahu fikum nah silahkan yang di sebelah kanan yang sebelah kanan sudah sebelah kiri minha arbaatun hurum ada empat bulan haram apa aja tuh angkat tangan yang mau jawab yang muda-muda lah yang tua-tua ya sudah insya Allah sudah ngerti lah sudah maklum lah tapi yang Ya Allah syabab hadiahnya kita kasih dua lah. Empat bulan haram. Pada senyum-senyum semua. Insya Allah. Oke, yang sebelah kiri menyerah. Yang di tengah. Jangan ustaz, yang ustaznya terus mah. Jangan buka. Eh ya Allah, yang di belakang sana bulan haram kita ini umat Islam punya penang punya takwim sendiri punya bulan sendiri dan empat bulan haram ada bulan yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Jalla Jalla Fadal Jamaah Masa pada ada yang melihat di Google Ya Allah, minha arba'atun hurum. Itu tertulis di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Mana yang mau jawab? Ya Allah, tafadhal. Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Iya, hampir benar. Hampir. Kita kasih kita kasih sedikit gak apa hadiahnya. Apa? Hampir ya, belum. Hampir benar. Iya, silahkan. Siapa lagi? Beliau benar dua. Betul dua. Dua korek, duanya nggak korek. Mana? Tafabam. Syawal. Syawal. Syawal. <laughs> Syawal mah Idul Fitri mah. Ya Allah jemaah. Nah, tafadhol. Masya Masya Allah Antum udah menikah Alhamdulillah kita kasih Keluarga yang sakinah Mudah-mudahan sakinah keluarganya Ya empat bulan haram tuh hafalin tuh karena ada keutamaan tersendiri untuk bulan haram nanti. Satu Yusuf akan menjelaskan apa keutamaan bulan-bulan haram tuh. Yang pertama Muharram. Tiga sebenarnya bersamaan. Yang satu terpisah. Yang tiga bersamaan ini Dhul Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah itu Rajab. Maka tolong kalau nulis surat atau apa, tulislah bulan Hijriah. Masya Allah ini Masjid Al-Mustaqim jadwal daurah 4 April 2014 Masehi. Masya Allah. Siapa yang bikin ini? Kita ini muslim. Kita ini muslim, kita tunjukkan kita punya takwim sendiri. Kalau mau pakai takwim Masehi taruh di bawahnya. Nggak apa-apa karena mungkin sebagian orang tidak maklum, tapi kita perlu menginformasikan kepada mereka memaklumkan bahwasanya kita umat Islam punya takwim tersendiri. Dan kita tulis Hijriah. Kalau ada orang tanya tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Jumat dan akhirah 1435. Bingung dia. Kata dia, penanggalan apa itu? Takwim apa gitu kan? Karena banyak orang Islam tidak tahu, tidak maklum dengan takwim dia sendiri. Itu bukan tema kita hari. Tajuk kita hari ini apa? Masya Allah kita kalau ada yang baca Quran suruh dengerin kita gitu kan Fasnami dengerinlah ngaji dulu sekarang kan dengan baca Al-Quran Masya Allah kita lanjutkan Bismillah tajuknya apa mana belajar sunnah namun akhlaknya akhlaknya bener lah masa belajar sunnah akhlaknya tidak benar Masyarakat muslimin wal muslimat ilmu itu memiliki kedudukan, memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Dan kita semua mengetahui kedudukan itu. Bahkan kita tahu ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Perintah untuk membaca untuk belajar dan alhamdulillah kajian-kajian sunnah sudah mulai banyak dan orang-orang sudah mulai ngerti dengan kedudukan ilmu bahkan ada sebuah bab yang sangat terkenal sekali terkenal tuh bahasa Malaysianya terkenal juga kan di antara kalangan orang-orang yang ngaji sunnah apa babnya? Fadl, angkat tangan berkaitan dengan ilmu yang insya Allah semuanya belajar itu bang. Nah, al ilmu qabla al qauli wal amal, masya Allah, barakallahu fikum. Fadl. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ini bab insya Allah maklum semua. Itu bab disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Dan Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi." Ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia esa wastaghfir li dhanbi. Baru setelah itu istighfar. Tapi ilmu dahulu. Insya Allah semua juga sudah memahami pentingnya dalil dalam beramal sebelum beramal tuh harus ada dalilnya. Dan sudah banyak di antara kita yang hafal ayat-ayat Quran, yang hafal dalil-dalil dari sunnah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beribadah mantap. Ketika dia beramal, masya Allah yakin ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu karunia ilahi itu fadlun minallah tabaraka wa ta'ala kepada kita yang belajar sunnah ini namun ada sesuatu yang kurang yang kalau bangunan rumah itu tidak sempurna bangunan itu seharusnya indah tapi menjadi tidak indah tidak elok dipandang mata orang yang seharusnya gembira melihat bangunan itu ternyata dia benci karena pemandangannya dari luar tidak elok tidak bagus tidak indah sebagian orang yang tidak mengenal sunnah gara-gara satu hal ini dia benci dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Gara-gara perbuatan orang-orang yang baru ngaji, yang udah ngaji sunnah, tapi ternyata dia melakukan perbuatan yang mencoreng nama sunnah itu sendiri. Sehingga banyak di antara kita nih yang pobi, yang tidak suka dengan sunnah. Dia lihat, eh, uh, jenggoten, tuh nggak bener. Karena apa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang terekam di memori mereka. Peristiwa-peristiwa buruk dari oknum-oknum orang yang mengaji sunnah. Para jamaah perlu diketahui bahwasanya ilmu itu pada hakikatnya hanya jembatan. Jembatan untuk mengantarkan kepada amal perbuatan. Ilmu itu hanya sarana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu lentera, lampu, cahaya untuk menerangi jalan kita tahu jalan kita panjang sekali. Dan kita punya lampu, terang tuh jalannya, lorongnya terang. Tapi kalau kita tidak jalan, apa kita akan sampai? Nggak akan sampai. Apa guna cahaya yang kau miliki? Lentera yang kau punya? kalau ternyata tidak bisa membuatmu berjalan. Cahaya itu adalah untuk menghantarkan kita kepada tujuan kita. Para jamaah, jadi ilmu dalam Islam itu bukan hanya wacana. Apa wacana itu? Ini wacana bahasa Indonesia mana yang orang Indonesia nih di Malaysia? Apa tuh wacana? Wacana itu hanya pengetahuan ya yang ada di apa itu? Pemikiran lah, ke, ke pemikiran yang ada di pikiran aja, tidak ada dalam realita hanya ada di akalnya di otaknya tapi tidak terwujudkan oleh raganya. Ilmu dalam Islam itu untuk diamalkan. Kalau orang sekarang belajar matematika, ada yang belajar sekedar untuk nambah wawasan ya. Dia baca tentang sejarah, dia baca tentang ya tentang hal-hal yang mungkin buat dia sekedar menambah wawasan. Tapi dalam Islam ilmu itu untuk diamalkan. Karena banyak di antara kita yang hadisnya banyak. Di Malaysia pakai banyak juga. Enggak kan? Itu di Indonesia pakainya banyak itu banyak sekali gitu ya. Hah? Apa di sini? Banyak ya, banyak ya. Tapi di Indonesia jadi banyak itu karena banyak sekali hadisnya, masya Allah. Ayat Qurannya banyak, jangan ditanya. Tapi ternyata dalam amal perbuatannya tidak ada. Tidak tampak dalam raganya. Ilmunya itu hanya disampaikan dalam ceramah-ceramah. Hadis-hadisnya dia sampaikan dalam khutbah-khutbahnya dia. Tapi ternyata tidak diamalkan dalam kehidupannya. ma'asyil muslimin rahimakumullah, seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku dia pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia harus ingat bahwa standarisasi kebaikan itu akhlak seseorang etika dia dalam bermuamalah kita akan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan para ulama menjelaskan innamal umamul akhlaqu ma fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab standarisasi sebuah umat itu akhlak mereka. Kalau akhlak mereka baik, akhlak mereka luhur, mulia, maka umat itu akan dipandang sebagai umat yang mulia. Tapi kalau umat itu tidak punya akhlak, maka hilang umat itu walaupun mereka ada. Dan kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan perintah-perintah untuk berakhlak. Agar kita bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Khudzil afwa Wa Murbil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah tuh orang-orang yang berbuat salah kepadamu perintahkan kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau jangan berjalan di muka bumi ini dengan berbangga diri, dengan sombong. Kau tidak bakal kata Allah bisa menembus bumi dengan kakimu, enggak bakalan bisa dengan kesombonganmu. Biasanya tuh orang kalau sombong seakan-akan kepalanya jadi ya jadi besar gitu kan, topinya nggak cukup gitu kan, <laughs> nggak bakal gitu kan. Kakinya jadi panjang tidak bakal dan tidak bisa dia menjadi lebih tinggi dari gunung, tidak ada. Ini perintah untuk berakhlak dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau? Ketika Aisyah ditanya, Bagaimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu Al-Qur'an. Jangan sampai saudara-saudaraku yang hafid Al-Qur'an yang hafal Al-Quran ternyata Al-Quran itu tidak bisa merubah akhlak hanya menjadi hafalan hanya menjadi suaranya yang indah ketika dia jadi imam tapi ketika dia bergaul dengan makhluk Allah, dengan manusia, tidak ada ayat-ayat Allah yang menghantarkan dia kepada akhlak yang mulia. Karena khulukuhul Quran. Dan Allah Jalla Jalal telah memberikan suatu pujian, sanjungan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari masalah akhlak. Apa kata Allah? wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan para nabi sebelum berdakwah mereka sudah berakhlak mulia. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum menyampaikan dakwah-dakwahnya. Kaumnya mengenal beliau dengan Al-Amin. Mereka sudah tahu Muhammad ini orang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di Mekah. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy bertikai. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Ketika umur 35 tahun. Mereka bertikai tentang siapa yang meletakkan hajar aswad di tempatnya kembali. Mereka hampir perang. Akhirnya mereka sepakat yang mengadili ini, yang memutuskan urusan kita ini orang pertama yang keluar dari pintu sana dari pintu menuju ke Ka'bah mereka tunggu ternyata orang yang keluar adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata mereka Rovina nabil Amin kita ridho dengan Muhammad Al Amin Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum karena ada di antara kita orang-orang yang baru berdakwah nih masya Allah sikat sana sikat sini eh tahu sikat apa sikat ini? Hantam sana, hantam sini. Gitu. Itu artinya sikat. Jadi sikat gigi kan? Ada sikat gigi. Hantam sana, hantam sini. Melihat oh, tuh orang tuanya tidak sholat di masjid. Hei, bapak, sholatnya tidak sah. Ini baru datang teh, eh anakku ada apa gitu? Dilihat bapaknya pakaiannya menutup mata kakinya. Oh, di neraka nih pak, di neraka nih. Ibunya tidak pakai kerudung. Ya Allah bu, itu bakal masuk neraka ibu. Masya Allah. Ini baru belajar biasa orang kalau baru belajar karate ya. Itu hantam sana, hantam sini. Subhanallah. Lupa bahwa harus ada metode berdakwah itu. Ada caranya menyampaikan kepada orang tua, menyampaikan kepada anak-anak, menyampaikan kepada sesama, ada caranya. Dan kita melihat fenomena yang benar-benar membuat hati kita miris, seakan teriris-iris. Orang-orang yang aku belajar sunnah, biasanya banyak nih, nggak tahu di Malaysia, urusan utang diutang, kalau utang duit pinjam duit nggak bayar ada di sini Insya Allah kok ada yang gini-gini Ada yang nggak bayar utang sama dia itu Padahal udah ngaji, jenggotnya udah panjang tuh. Tapi masa dia utang sama anak nggak bayar-bayar gitu kan. Ini akhlak. Kita berbicara akhlak. Ada yang kalau ngomongnya pedes, ngomongnya pedas tahu kan kayak cabai gitu kan apa ngomongnya pedas anak jadi nggak enak ini soalnya hah? sama aja pedas kalau ngomong orang kalau ngomong pedas subhanallah ada kadang kala menyakiti hati saudaranya maka kita akan lihat bagaimana sebenarnya akhlak dalam Islam itu salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang-orang jahiliyah mereka punya akhlak. Sebagian akhlak mereka mulia, tapi sebagian akhlaknya tidak baik. Maka Rasul diperintahkan untuk memperbaiki yang buruk dan menyempurnakan yang baik. Seperti menghormati tamu. Di masa jahiliyah itu orangnya masya Allah. Mereka suka menghormati tamu. Kalau ada tamu datang kadang-kala disembelihkan onta. Tamunya satu. Ini baik menghormati tamu, tapi tidak seperti itu. Karena setelah itu makanannya akan mubadir. Umpamanya seperti itu. Membela saudara. Mereka, Masya Allah. Tapi ingat, yang dibela harus yang benar. Dalam Islam ada aturan-aturannya. Siapa yang harus dibela? Orang Arab jahiliyah terkenal dia itu dengan asobiahnya, dengan fanatisme kepada kelompok dan golongan Kita lihat bagaimana paman Nabi Muhammad SAW Abu Talib membela nabinya, membela keponakannya mati-matian. Padahal dia tidak masuk Islam. Karena sekedar dia ini keponakanku. Dia ini kemenakanku. Maka salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak. Tentu akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah, yaitu tauhid itu sendiri. Tapi ada akhlak kepada makhluknya yang itu juga penting. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau bersabda, "Ittaqillah haitsu makunta Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa sayi'atal hasanatam huha Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Itu akan menghapuskan keburukan. Kalau habis berbuat dosa, cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat-cepat beramal kebajikan. Kemudian yang pertama bertakwa kepada Allah, ini akhlak kepada Allah. Wa atbi'is sayi'atal hasanah tamhuwa. Ini juga berakhlak kepada Allah Jalla jalalu. Perbuatan buruk kita kita tutupin dengan perbuatan baik kita. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada urusan kita sama Allah Jalla jalalu. urusan kita dengan makhluknya. Dan ternyata orang yang paling dicintain Allah itu bukan orang yang paling banyak hadisnya. Yang paling banyak ayatnya tuh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita lagi bersama Nabi Muhammad duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi bermajlis. Ka'anna ala ru'usina pair. tayr seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Mereka benar-benar khusyuk menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Kalau kadangkala di masjid nih seperti ada burung pada tidur semuanya ngantuk. Mereka ini menyimak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma yatakallam minna mutakallim. Ini termasuk adab dalam majelis ilmu. Tidak ada yang berbicara di antara kita. Nabi diam, semuanya diam. Tidak ada yang berbicara. Irja'ahu unas. Dalam kondisi yang tenang, yang hening, yang sunyi, yang senyap. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang datang. Faqalu. Mereka bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbu ibadillahi ilallah Siapakah di antara hamba-hamba Allah Yang paling dicintai Allah Apa jawab mereka Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Qala ahsanuhum khuluqan Yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlak Hadis ini kena Hakim Tabrani dan hadis ini sahih. Itu cinta Allah. Dan orang yang paling bagus akhlaknya dari umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai dan paling dekat duduknya bersama Nabi kelak di akhirat. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasul SAW duduk bersama Allahu Akbar. Inna min asyaddin nasi sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yarawni adalah orang yang belum melihatku wadda law ra'ani bimalihi wa ahli dia ingin memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun harus mengorbankan harta dan keluarganya tapi ada amalan yang ternyata bisa membuat kita dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min ahabbikum ilayya sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai dari kalian wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah dan yang paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat ahasinukum akhlakon yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi fastabiqul khairat dalam akhlak itu dituntut. Kita harus berlomba-lomba bagaimana akhlak kita lebih baik dari saudara kita. Akhlak itu memang ada dua macam. Akhlak itu ada dua macam. Yang pertama akhlak jibilli dan yang kedua muktasab. Akhlak yang dari lahir. Ada orang dari lahir memang karim, pandai berderma. Antum melihat anak budak-budak kecil tuh. Dari kecil kalau dia punya coklat, dia bagi ke teman-temannya. Dari kecil gak ada yang ngajar Tapi ada yang dari kecil kalau punya punya Enggak, nggak mau dikasih itu kan disimpan sama dia. Itu dari kecil seperti itu. Ada yang dari kecil memang sudah baik. Tidak gampang marah. Tapi ada yang dari kecil memang ya gampang marah dia, bawaan. Jibil ada yang muktasab. Muktasab itulah yang sedang kita bicarakan. Muktasab itu yang diusahakan. Kita mungkin sebagian di antara kita bakhil, bakhil sekali. Ketika ada orang minta sedekah dia nggak pernah kasih. Dia cinta sama harta. Ketika makan bersama-sama di restoran, di kedai itu, ya, saya kan makan bareng-bareng, dia selalu duitnya itu ketinggalan. Ada kan, aduh katanya, maaf, nggak bawa duit kata dia. Akhirnya temannya yang bayar terus gitu kan. <laughs> Ada memang yang itu bisa dirubah. Ada yang penakut dari kecil, ada yang pengkhianat, ada yang bukan pengkhianat. Pengecut. Sama pengecutnya. Jaban. Itu ada yang dari kecil, tapi itu bisa dirubah, bisa diusahakan. Ketika ada sahabat Nabi datang Al-Ashaj Ketika kelompoknya ini pada datang rebutan menuju kepada Rasulullah SAW Asyad ini dia pelan-pelan mengatur barang-barangnya baru dia menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada Asyad, "Inna fika inna fika khallataini aw khaslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya di dirimu ini Asyad ada dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal ana. Al-hilm itu ya tidak gampang marah. Al-anah itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Al-Ashab sana, "Ya Rasulullah, akhulukun atakhallaku bihi am jibillatun ya Allah 'alaiha?" Itu akhlak Apakah sebuah akhlak yang aku berusaha berupaya agar aku bisa berakhlak seperti itu atau itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Jibillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bal jibillatun jabalakallahu 'alaiha." itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepadamu. Maka kemudian Al-Ashad berkata, Alhamdulillah alladhi jabalani ala khallataini au khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita, kepadaku, akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka para jamaah kita akan berbicara tentang akhlak yang bisa kita usahakan, bisa kita rubah. Yang pemarah bisa menjadi tidak marah. Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling banyak membuat kita masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah ditanya tentang amal apa yang membuat banyak orang masuk surga. Fakal maka Rasul SAW bersabda Taqwallah wa husnul khuluq Tuh hablum minallah wa hablum minan nas Yang banyak membuat orang masuk surga itu bertakwa kepada Allah Dan berakhlak mulia kepada makhluknya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Banyak di antara kita jamaah yang mengklaim dirinya itu sudah sunnah sudah ikut ahlu sunnah, sudah mengaji, sudah mustaqim. Padahal salah satu bukti bahwa dia sudah ngaji. Akhlaknya benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad bersabda, "Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang paling sempurna keimanannya dari orang-orang mukmin ini yang paling baik akhlak. Jadi kalau antum sudah ngaku ngaji, sudah mustaqim, sudah multazim, lihat akhlaknya. Karena standarisasi di mata manusia ya dan di mata Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Urusan kita sama Allah orang nggak tahu, manusia lain tidak tahu. Orang akan mengukur kita, menghukumi kita ketika kita bergaul dengan mereka. Masalah sholat malam kita, puasa sunnah kita, itu banyak orang tidak tahu. Itu urusan kita sama Allah. Maka manusia akan mengukur kita dari akhlak kita. Masya Allah, tinggal dua menit lagi. Kita lanjutkan. Nah, dua menit. Kemudian yang paling berat ditimbang. Semua amal kita akan ditimbang. Semua kitab kita juga akan ditimbang catatan amal perbuatan kita. Diri kita pun akan ditimbang. Allah akan meletakkan timbangan-timbangan mawazin al-qist yaumal qiyamah. Timbangan-timbangan yang adil yang tidak ada penipuan dalam timbangan itu. Rasul bersabda, mamin min syai'in azqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan pada hari kiamat seperti husnul khuluq. Seperti akhlak yang mulia. Bukan sholat, bukan puasa sunnah, tapi akhlak yang mulia. Ini hadis rahut gitu. Maka para jemaah cobalah kita melihat bagaimana akhlak kita kepada saudara kita. Bagaimana akhlak kita, pergaulan kita dengan orang tua kita. Orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari kita, bapak kita, ibu kita terutama. Ibu kita. Ada orang habis ngaji, dia tidak berbakti sama ibunya. Ngangkat suara di atas suara ibunya. Dipanggil fulan. Ya bu, lagi ngaji nih. Gitu kan? Subhanallah. Kita lagi sholat menghadap Allah. Sholat sunnah. Dipanggil sama ibu kita, dipanggil sama orang tua kita, ya fulan, boleh kita putuskan sholat kita. Sholat kita kita putuskan. Demi untuk menghormati orang tua kita. Sholat itu sunnah. Tapi patuh menghadiri panggilan orang tua itu wajib. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan sedikit hasil pas Isya insyaallah. Insyaallah makan malam sudah siap tenang-tenang sajalah gitu sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa ba'd ma'asyiral muslimin wal muslimat Malam ini malam malam Ahad Iya Alhamdulillah ternyata di Malaysia ini malam Ahad yang ramai itu masjid. Masya Allah kan. Biasanya kalau malam Ahad itu yang ramai mall-mall gitu kan. Tapi ternyata di sini yang ramai masjid ini menunjukkan semoga Allah Jalla Jalla menerima amal kebajikan kita. Bicara akhlak ada banyak hadis yang sudah disimak bahwasanya akhlak itu termasuk yang paling berat ditimbangan kelak di hari kiamat. Dan dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk berakhlak mulia agar manusia menggauli orang lain dengan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sa'im al-qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang mulia, kedudukannya itu bisa menyamai mereka yang ahli puasa. Mereka yang ahli salat tahajud. Nih mukmin nggak pandai salat tahajud. Tapi ada orang-orang yang pandai salat tahajud. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dengan etikanya yang baik, dia bisa mencapai kedudukan orang-orang yang ahli puasa sunnah dan yang ahli sholat sunnah. Maka para jamaah yang gak bisa sholat malam, usahakan untuk berakhlak mulia. Yang tidak bisa puasa sunnah. Karena sebagian di antara kita ini Masya Allah. Pintu kebajikannya beda-beda, beragam. Ada yang Masya Allah sedekah kalau disuruh berderma, jangan ditanya. Tapi kalau suruh puasa sunnah, nggak pernah. Puasanya cuma puasa Ramadan saja. Setelah Ramadan tidak bertemu puasa kecuali Ramadan lagi. Ada. Dan pintu surga itu macam-macam. Berapa jumlah pintu surga? Anda mau tanya nih. Masya Allah. Anda mau, mau tunjuk nih. Insya Allah. Yang mana, yang mana ini? antum lah antum lah nah antum mau masuk surga kan masa nggak tahu sama pintu surga mah oke yang di belakang ini fabel delapan benar kalau pintu neraka nggak tahu alhamdulillah karena nggak mau masuk neraka kan yang penting tahu pintu surga lah nah Allahumma inna nas'aluka jannah wa bika minan nar pintu surga jumlahnya delapan dan pintu neraka jumlahnya tujuh ini menandakan bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada azab Allah Jalla Jalla. Pintu surga itu beragam. Ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu zikir, ah, banyak sekali. Dan orang dibuka oleh Allah, Allah Al-Fattah yang maha membuka itu, membukakan bagi kita pintu-pintu ibadah yang beda-beda. Tapi seorang yang berakhlak mulia, bisa mencapai kedudukan orang-orang yang ahli puasa dan yang ahli sholat. Maka tolong dijaga akhlaknya. Kemudian sebagian di antara kita di Malaysia ini harga rumah mahal katanya kan. Masya Allah. Ada yang sampai mati belum punya rumah. Ada punya rumah di kuburan sedikit gitu kan. <laughs> Itu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ada rumah tempat tinggal. Tapi ada satu rumah yang catnya tidak pudar, yang rumah itu indah, kekal dan abadi di dalamnya. Yang Allah sediakan salah satunya buat orang-orang yang berakhlak mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjaminkan sama bahasa Melayunya menjaminkan memberikan jaminan dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Kalau tadi kita sudah sampaikan Rasul bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat sama aku kelak di hari kiamat itu, yang akhlaknya mulia. Karena memang orang yang berakhlak mulia disediakan rumah di surga yang paling tinggi oleh Allah Jalla Jalla. Maka tolong diperbaiki akhlak. Yang mungkin gampang marah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ausini. Rasulullah berikan kepada aku nasihat. Petua. Apa nasihat Rasul SAW? La tagdob. Jangan marah. Minta lagi dia. Tambah ya Rasulullah. Rasul mengatakan la tagdob. Jangan marahlah. Dia minta tambahan lagi dan Rasul mengatakan la taghdab. Maka sebagai seorang yang mengaku bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh gampang marahan. Dijaga ada orang yang mungkin tidak beretika ya dia jaga tuh. Allah mengatakan salah satu penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ini akhlak. Wal kadhimin al ghaid. Kalau dia marah, dia emosi, dia tahan. Wal afina aninas nas dan dia maafkan orang. Allah yuhibbul muhsinin dan Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, akhlak ini termasuk barometer untuk mencari pasangan hidup. Barometer, standar mencari pasangan hidup itu akhlak. Jadi bapak-bapak yang ingin mencari menantu jangan yang dilihat hanya hafalan Qur'annya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau datang meminang putri kalian seorang pria seorang muslim yang agamanya bagus akhlaknya mulia agamanya ini ibadahnya solatnya puasanya ilmunya bagus tapi Rasul mengatakan wahulukohu dan akhlaknya Rasul membedakan al waw ini kata para ulama taktagil mughayarah bahwasanya ada perbedaan antara din dan akhlak Padahal seharusnya orang yang agamanya bagus, akhlaknya mulia. Tapi realitanya, realitinya itu banyak orang yang agamanya bagus, sholatnya masya Allah, tapi ternyata akhlaknya nggak bagus. Maka Rasul mengatakan kalau meminang putri kalian yang agamanya bagus dan akhlaknya mulia, dapat di mana tuh lelaki seperti ini? Di Masjid Mustaqim. Belum tentu. Gitu. Kalau yang di sini ini semuanya baik. Semuanya insya Allah baik. Masya Allah dengerin ustaz ngaji. Tapi akhlaknya tahu nggak kita? Belum tentu kita. Ini akhlak taunya di luar masjid sana. Ketika kita bergaul sama dia, ada teman-teman yang gampang marahan. Kita mau menikahkan putri kita dengan orang yang marahan, ah, bisa dihantam putri kita gitu kan. Kita harus melihat khuluqahu itu dari muamalah. Tadi kita katakan ada orang yang kalau punya utang Masya Allah Gak bayar-bayar gitu kan Ada Dan sampai ada istilah di Arab itu Kalau kau sudah benci sama temanmu ini Tidak ingin jumpa dia lagi Kasih dia duit utang Kasih eh, ah, 500 ringgit Insya Allah gak ketemu lagi sama dia Insya Allah tidak bakal jumpa lagi Karena dia sudah kabur karena takut tidak bisa membayar utangnya. Maka ingat, dinahu wa khuluqahu. Bukan hanya ilmunya, bukan hanya hafalan Qur'annya, bukan. Wa khuluqahu dan akhlaknya itu penting sekali. Karena putri kita ini kalau hidup dengan orang yang hafid Qur'an, alhamdulillah. Itu hafidnya buat Allah Jalla Jalal. Tapi kalau ternyata dia gampang angkat tangan, ada suami-suami yang gampang mencela istrinya. Ada yang istrinya selalu tiap hari disakitin sama dia itu akhlak maka perlu dilihat para sahabat bertanya kalau ya Rasulullah wa in kana fi ya Rasul gimana kalau lelaki itu akhlaknya baik agamanya baik tapi ya mungkin miskin mungkin nggak punya duit nggak punya uang tidak berkedudukan apa kata Rasulullah SAW idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu kalau datang kepada kalian seorang pria yang akhlak dan agamanya baik nikahkanlah masalah rizki Allah yang nanggung tenang banyak wanita-wanita yang hidup dengan lelaki yang kaya tapi jarang ketemu suaminya suaminya pulang jam 12 malam Berangkat kerja lagi jam 6 pagi. Kata dia subhanallah. Maka coba ini ukuran untuk mencari pasangan hidup. Dan untuk wanita gimana? Sama kalau antum mau menikah dengan seorang wanita, Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'ali arba. Perempuan itu dinikahin karena empat hal. Biasanya lijamal ya karena cantik. Yang kedua lima liha aja lelaki-laki saya menikah dengan wanita walaupun jelek nggak apa-apa. Janda tidak apa-apa, yang penting kaya. ada ada tuh. Hah? Ada nggak di sini? Insya Allah ada, insya Allah. Yang ketiga, lihasabiha karena faktor keturunannya, garis keturunannya itu mulia. Kemudian Rasul mengatakan walidiniha dan karena agamanya. Ketika agama disebutkan sendiri akhlak masuk di dalamnya tentunya. Fadfar bidzatid din taribat Kalau kau ingin bahagia hidupmu, cari yang agamanya baik. Yang namanya perempuan itu tidak selalu cantik. Ya namanya perempuan biasanya baru menikah, berat badannya 48 Masya Allah gitu kan Dapat 2 tahun 84 Itu itu biasa itu Namanya dia hamil dia apa Yang namanya kecantikan zohir itu turun Tapi kalau kecantikan rohani itu naik terus Bisa ditambah Tapi kalau kecantikan lahir subhanallah Perempuan mau pakai krim siang, krim malam, krim pagi, krim tahajud, krim waktu duha Itu tambah tua ya tetap kecantikannya berkurang, tetap. Tapi kalau akhlaknya yang mulia, setiap antum melihat dia, tenang hati antum. Maka cari yang agama dan akhlaknya. Akhlak yang buruk jamaah membuat amal kita gugur, hilang. Saya akan menyebutkan sebuah hadis. Jangan ditengok waktunya terus, Anak nggak enak, soalnya makanan udah siap di situ gitu kan. Ini pada lapar semua. Naam, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kita lihat kualitas pertanyaan sahabat. Ada di antara kita yang pertanyaannya aneh-aneh. Iya. Pertanyaannya kadangkala untuk menguji ustadznya gitu kan. Ada tuh. Nih sahabat datang kepada Rasul bertanya satu pertanyaan. Ya Rasulullah wahai utusan Allah ayun nasi ahabbu ilallah manusia seperti apa yang paling dicintai Allah lihat pertanyaannya dia memerlukan jawaban itu kemudian wa ayul a'mali ahabbu ilallah amal perbuatan apa yang dicintai Allah yang paling dicintai Allah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain manfaat buat orang lain wa ahabbul a'mal ilallah dan amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang yang muslim itu amalan yang paling mulia. Au syifa anhu kurbah atau kesulitan dia, kesusahan dia kau hilangkan. autak di anhu dainan atau kau bayarin utangnya. Masya Allah ini akhlak. Seneng nggak kita kalau punya teman yang suka bayarin utang kita? Allah Akbar. Itu dicari itu. Itu dicari. Dan ini amalan yang paling baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au tatrud kalau dia lapar, kau kasih dia makan. Kemudian Rasul mengatakan, nih, ini perlu diingat bagi orang-orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya nggak mulia, nggak bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid Syahran. Demi Allah nih, aku berjalan dengan saudaraku yang dia punya urusan yang dia punya masalah sehingga aku selesaikan masalah dia kadang-kala ada urusan dengan polis dengan urusan dengan apa macam-macam lah kita punya saudara kita ini aku berjalan dengan dia sampai urusannya selesai itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid Nabawi satu bulan Antum bisa bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi pada bulan Ramadan satu bulan bagaimana pahalanya Ternyata Rasul lebih suka untuk membantu saudaranya daripada itikaf di sana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kaffa ghadabahu satarahullah auratahu." Barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutupi aib-aib dia. "Wa man kadhama ghaibahu walau syaa'a yumdiyahu amdahu, mala Allah qalbahu raja'an yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia menahan ghaib. Ghaib itu sama dengan amarahnya. Padahal dia bisa. Kalau dia ingin menumpahkan amarahnya dia bisa. Emosinya dia tumpahkan bisa. Tapi dia tahan. Maka orang yang seperti ini akan Allah penuhi hatinya kelak pada hari kiamat dengan harapan. Kemudian waman masya ma'a akhihi fi hajatin. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya menyelesaikan urusan dia, asbatallahu qadamahu yauma tazillul aqdam. Allah akan tetapkan kaki dia di hari kaki-kaki itu terprosok di dalam api neraka. Kita semua akan melewati sirat. Dan ketika itu banyak yang terpleset masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan orang yang berjalan sama saudaranya. Ketika antum membantu saudara antum ada urusan. Antum jangan ingat telah berbuat baik sama dia. Tidak, sebenarnya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita sedang menyelamatkan kaki kita dari api neraka. Kemudian Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam wa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal perbuatan hamba seperti cuka. Al-khal itu cuka merusak madu. Kalau ada madu dikasih cuka rusak itu madu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Perlu diingat, tadi kita sudah sampaikan. Ada seorang wanita yang sholat malamnya, sholat tahajudnya bagus, puasa sunnahnya bagus. Ditanya, ya Rasulullah ini fulana masya Allah puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, jangan ditanya. Tapi satu penyakitnya dia nih, salifah. Kalau ngomong tuh pedas, suka menyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Ini yang kayak gini di neraka tempat. Maka ingat, jangan kita hanya baik kepada Allah, kepada hamba Allah kita buruk akhlak. Tidak. Ditanya tentang wanita yang biasa-biasa aja sholatnya, puasanya. Tapi dia itu kalau punya sesuatu berbagi kepada tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Yang seperti ini di surga. Kemudian hadis riwayat Muslim tentang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing, bayangkan. Kucing. Dia masuk neraka gara-gara itu. Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat para ulama salaf itu akhlaknya mulia-mulia. Saya akan petik kisah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala supaya kita nih yang mengaku sunnah, yang mengaku salaf ikut akhlaknya orang-orang ulama-ulama terdahulu. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata. Ibnul Qayyim ini berkata, "Waditu anni li ashabi mithlahu li adaihi wa khusumi." Waditu anni li ashabi mithlahu li adaihi wa khusumi. Kata Ibnul Qayyim, aku ingin bisa bergaul dengan teman-temanku seperti Ibnu Taimiyah bergaul dengan musuh-musuhnya. Bagaimana? Ibnu Qayyim berkata, "Wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin qat." Aku tidak pernah mendengarkan Ibnu Taimiyah itu mendoakan keburukan buat orang lain. Rasul SAW doanya kebaikan terus dan Ibnu Taimiyah lihat akhlaknya. Wa kana yad'u lahum. Bahkan Ibnu Taimiyah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Wajitu yauman, ini kisahnya. Wajitu yauman mubashiran lahu bimauti akbari a'dai. Pada suatu hari Aku datang ke Ibnu Taimiyah untuk memberikan kabar gembira bahwa musuh dia yang paling besar mati. Musuh dia yang paling besar itu wafat. Aku ingin memberikan kabar gembira. Padahal wa asyaddahum adawatan wa adzan lahu. Orang ini paling sering menyakiti Ibnu Taimiyah. Paling memusuhi Ibnu Taimiyah. Ketika aku memberikan kabar gembira, apa kata Ibnu Qayyim? Fanaharani wa tanakkarali wastarja. Dia menghardikku. Dia marah kepadaku. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma qama min fawrih. Ketika dapat informasi kematian musuhnya ini Ibnu Taimiyah langsung berdiri dari tempat itu. Kemana? Ila baiti ahli. Ke rumah orang yang ke kematian tadi itu. Fa'azzahu. Kemudian dia bertakziah kepada mereka. Waqal. Ibnu Taimiyah berkata kepada keluarganya, Inilah kum Aku menggantikan posisi bapak kalian. Aku menggantikan posisi kedudukan bapak kalian. Wala yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'adtukum fihi. Kalian memerlukan bantuan apa saja, aku akan bantu kalian. Ini musuhnya. Kita ini kadang-kala sama teman aja marah-marah. Ibn Taymiyyah subhanallah fasurru bihi wa da'u lahu wa 'azzamu lahu hadhil hal minhu farahmatullah alaihi wa radiyan. Orang-orang maka akan memuliakan sunnah. Itu keluarganya yang awalnya mungkin benci kepada Ibn Taymiyyah, mereka pada suka, pada cinta, pada menghormati. Dan itulah akhlak jamaah. Maka tolonglah yang udah ngaji ini jadi lebih baik akhlaknya sama ibunya kalau punya rizki jangan dibagi sama istrinya dulu sama ibunya itu akhlak sebagian diantara kita mungkin telah memberikan banyak emas sama istrinya tapi pernahkah dia ketika dia beli emas dia ingat sama ibunya ibu Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya man ahakun nas bihusni suhbati, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku? Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ummuk ibumu. Sahabat tanya lagi, thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma ummuk. Kemudian ibumu kata dia. Kemudian bertanya lagi, thumma man? Rasul mengatakan thumma ummu. Kemudian ibundamu. Kemudian sahabat tanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma abu, kemudian bapakmu. Maka yang bapak-bapak harus tahu, ketika anaknya berbakti lebih banyak kepada ibunya, memang itu perintah Allah Jalla Jalaluh. Posisi ibu itu. Jadi kalau ada seratus orang yang harus dihormati, seratus list seratus Nomor satu ibu, nomor dua ibu, nomor tiga ibu, baru nomor empat itu ayah kita. Maka tolong akhlak kita kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Yang punya harta bapaknya minta kasih itu. Rasul SAW mengatakan kepada seorang sahabat, Anta wa maluka abi. Kau bersama hartamu. Milik bapakmu. Bukan cuma hartanya, diri kita. Tubuh kita ini dan harta kita milik orang tua kita maka tolong dijaga akhlaknya, diperbaiki sama tetangganya, sama siapa, sama istrinya, sama anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan perlu dipinta, perlu berdoa. Di antara doa Rasul SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, hidayah kepadaku, akhlak yang mulia. Tidak ada bisa yang memberikan bimbingan kepada akhlak yang mulia kecuali engkau ya Allah. Dan jauhkan aku, palingkan aku dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang bisa memalingkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Jalla Jalaluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahannya itu. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته